Sholat istikhoro, sholat istikhoro itu waktunya tidak dibatasi dengan tidur. Dia dilakukan pada malam hari setelah sholat isya. Mau tidur atau tidak istikhoro bebas. Mau udah isya atau belum bebas sama juga istikhoro. Abdul ya istikhoro itu dilakukan malam setelah sholat isya. Walaupun belum tidur. Itu istikhoro. Kalau yang pakai syarat itu tahajud. Tahajud itu harus setelah tidur. Tahajud itu dianggap tahajud dengan dua syarat. Satu, harus dilakukan setelah melaksanakan sholat isya. Kedua, harus dilakukan setelah tidur walaupun sebentar. Tidur nyenyak, bukan tidur-tiduran. Jadi kalau ada orang sudah tidur, dia sudah tidur, tapi belum sholat isya, boleh tahajud? Gak boleh. Ada orang sudah sholat isya tapi belum tidur. Boleh tahajud? Nggak boleh juga. Jadi harus setelah sholat isya dan harus tidur dulu sebentar. Walaupun hanya berapa setengah jam, satu jam atau lima belas menit. Penting nyenyak tidurnya langsung boleh. Jadi tahajud itu afdolnya memang sepertiga malam terakhir. Dari malam itu maksudnya kapan? Dari azan maghrib sampai azan subuh. Berapa jam? Nah, bagi tiga, Nah, sepertiga terakhir afdolnya situ. Tapi kalau misalnya kita yakin kayaknya sepertiga malam terakhir nih berat, mata berat. Ya, ya nggak ya, apa-apa jam 9 tahajud. Boleh, boleh. Yang penting dia isya setengah 8, isya atau dia tidur duluan, tidur dulu, nanti jam 9 bangun, isya habis itu tahajud. Boleh. Atau dia isya, setelah isya dia tidur sebentar, jam 9 jam 10 bangun tahajud, boleh. Boleh. Jadi kalau tahajud tadi itu dua. Tapi kalau ada orang sholat malam, tidak tidur, tapi dia sudah sholat isya, maka itu namanya qiyamul Bukan tahajud, tapi qiyamul Banyak yang beranggapan sholat tahajud itu pahalanya besar. Betul pahala besar. Tapi lebih besar lagi adalah orang isyaknya berjamaah dan subuhnya berjamaah. Itu lebih besar daripada Orang yang nggak sholat isya berjamaah, nggak subuh berjamaah, tapi tahajud. Tapi lebih mending daripada tidak sholat sama sekali. Jadi kalau disuruh milih, lebih baik isya subuh berjamaah, tapi nggak tahajud. Daripada isya subuh nggak berjamaah plus tahajud. Pahalanya lebih gede orang nggak tahajud tapi isya subuh berjamaah. Pahalanya lebih gede. Tapi lebih baik lagi isya subuh berjamaah plus sholat tahajud tahajud. Bukan berarti anak nyuruh ente nggak tahajud, bukan. Tapi banyak orang salah sangka. Sama seperti taraweh, ah, nanti taraweh ini. Orang beranggapan taraweh pahala besar. Tapi dia isya ditinggal. Sama itu. Lebih besar pahala Ba'diyah. Qobliyah Ba'diyah, Ba'diyah Isya. Sholat Ba'diyah Isya pahalanya lebih besar daripada sholat taraweh. Orang banyak sholat taraweh, eh Isya habis itu nggak Ba'diyah. Langsung ta, apa tarawih. Salah. Lebih besar pahala Ba'diyah Isya daripada tarawih. Loh kalau begitu, anak sholat Ba'diyah Isya aja. Nggak usah sholat tarawih. Ya salah juga. Karena tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kapan lagi kita sholat tarawih? Mumpung di bulan Roma, Ramadan. Pak, sholat tarawih memang lebih besar Ba'diyah Isya daripada sholat tarawih. Tapi tarawih punya fadilah tersendiri. Punya keistimewaan tersendiri itu sendiri. Nah, kayak tadi tahajud itu. Tahajud, qiyamul lail, istikharah itu mempunyai waktu-waktu tersendiri wallahu taala alam bisawab.